Dan pada malam yang mulia ini, saya akan berbicara tentang tiga masalah penting. Yang pertama adalah tentang keutamaan dari membaca Al-Quran yang mulia. Dan yang kedua tentang bagaimana ihtimamnya dan inayah dari para kaum salaf dalam membaca Al-Quran yang mulia. Dan yang ketiga, insya Allah sedikit akan saya bahas tentang masalah adab-adab dalam membaca Al-Quran yang mulia. Ikhwati fillah, rahimakumullah. Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Allah memerintahkan kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepada anda, kepada engkau wahai Muhammad dari Alkitab. Ini adalah perintah dari Allah Jalla wa'ala kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam untuk membaca Al-Quran yang mulia. Dan dalam pekan yang lalu saya sudah membahas tentang atau sudah membacakan beberapa ayat yang mulia tentang keutamaan Al-Quran dan keutamaan membaca Al-Quran yang mulia. Dan malam ini ada beberapa hadis yang ingin saya bacakan tentang keutamaan Al-Quran. Di antaranya adalah mudha'afatu atau mudha'afatu al-ajri liqari'il Quran. Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda bagi orang yang membaca Al-Quran. Ini diambil dari sebuah hadis yang mulia dari jalan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam Turmudi dan dia berkata Hasan Sahih kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa harfun wa mimun harfun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah falahu hasana. Maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dia mendapatkan satu pahala. Wal hasanatu bi ashri amsalihah dan satu satu kebaikan itu, satu pahala itu dilipat gandakan menjadi sepuluh kali lipat. Dan Rasulullah katakan, La akulu, saya tidak berkata bahwa alif lamim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, dan lam satu huruf dan mim satu huruf. Allahu akbar. Ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang Allah muliakan. Kalau kita betul-betul memperhatikan hadis yang mulia ini, sungguh pahala yang Allah siapkan dan Allah sediakan dan Allah berikan kepada qari Al-Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, tentunya dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala Allah berikan pahala yang sangat banyak sekali satu huruf dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan. Kata Rasulullah, La akulu alif lamim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Aku tidak berkata alif satu huruf, dan lam satu huruf, dan mim satu. Aku tidak berkata alif lam, alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini pahala yang sangat besar sekali dan banyak sekali tetapi siapa yang mau untuk mengamalkan hadis yang mulia ini kemudian saudara-saudaraku yang Allah muliakan hadis yang kedua adalah hadis dari jalan Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhuma hadis riwayat Al-Imam Turmudi dia berkata pula hadis hasanun sahih tentang orang yang membaca Al-Quran dan hafal Quran, dia akan diangkat derajatnya di surga nanti sesuai dengan bacaannya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda atau membaca dua ayat dari kitab Allah dan itu lebih baik baginya daripada dua onta. Wasalaf khairun lahu min salatin. Dan tiga ayat yang dia baca lebih baik daripada tiga onta. Warba khairun lahu min arba'in. Dan empat. Empat ayat yang dia baca lebih baik daripada empat onta. Wa min a'dadihinna al ibil. Dan dari jumlah sekitar itu dari onta-onta. Artinya kalau seseorang membaca dua ayat maka lebih baik daripada dua onta. Tiga ayat lebih baik daripada tiga onta, dan seterusnya. Sesuai dengan jumlah ayat. Dan ini, ikhwati fillah, rahimakumullah, merupakan hadis yang sangat membuat kita untuk bersemangat untuk bersemangat membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran. Dan hadis yang mulia ini dibawakan oleh al-Imam uh, Imam Muslim yang diberi bab oleh Imam Nawawi yaitu bab Fadlu Qiraatil Quran fi salati wa ta'allumihi dalam syarah sahih Muslimnya. Lihat saudara saudara yang Allah muliakan, manusia itu biasanya semangat sekali untuk mengumpulkan harta dan untuk mengembangkan harta tersebut. Dan perhatikan orang-orang Arab itu pada saat itu suka harta dan mereka paling membanggakan harta saat itu adalah onta. Dan subhanallah harta yang paling mulia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan membaca Al-Quran. Dua ayat lebih baik kata Rasulullah lebih baik daripada dua onta. Tiga ayat yang dibaca dan dipelajari lebih baik daripada tiga onta dan seterusnya. Ini uslub yang sangat bagus sekali yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk mentaragib memberikan semangat kepada kita untuk membaca Al-Quran yang mulia. <clears throat> Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang Rasulullah SAW bersabda tentang uh, fadilah dan keutamaan membaca Al-Quran yang mulia. Tapi ikhwati fila rahimakumullah, itulah beberapa hadis yang sangat tinggi yang hendaknya kita memperhatikan hadis-hadis tadi sebagai acuan dan cambuk untuk kita untuk selalu memperhatikan Al-Quran yang mulia. Karena sungguh bahwa membaca Al-Quran tidak membutuhkan biaya yang banyak. Dia hanya sekedar kita duduk, atau bisa juga sambil berbaring kita membaca satu ayat dua ayat yang niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala maka Allah berikan pahala yang sangat besar sekali kepada kita apabila kita telah mengetahui tentang keutamaan Al-Qur'an maka tidak pantas bagi kita untuk menyanyiakan keutamaan ini. Apalagi kalau kita mengaku pengikut Nabi alaihi salatu wasallam atau pengikut salaf. Karena kalau kita melihat generasi salaf rahimahumullah taala berinteraksi dalam dengan Al-Qur'an, sungguh kita sangat malu sekali. Sangat amat malu. Kenapa demikian? Karena ternyata kita tidak ada apa-apanya dengan mereka. Tidak ada apa-apanya. Sungguh Sangat malu kita ini dengan diri kita sendiri. Sangat malu kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang kita banyak bicara, tetapi amal kita sedikit. Yang ada hanya sombong. Tetapi kalau kita membaca bagaimana sirah salaf, khususnya mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran dan hampir semua kaum salaf itu mereka subhanallah begitu memuliakan Al-Quran yang mulia saya akan ambil beberapa contoh. Di antaranya adalah bagaimana interaksi atau bacaan Abu Hurairah dan keluarganya di rumahnya bagaimana mereka membaca Al-Quran yang mulia. Kita lihat saudara-saudaraku yang Allah muliakan sebuah riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala dari Abi Uthman An-Nahdi dia berkata Tadayyaftu Aba Hurairah radhiyallahu anhu sab'an فكان هو وامرأته وخادمه يعتكبون الليل أثلاثا يصلي هذا ثم يوقد هذا ويصلي هذا ثم يوقد هذا kata Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah beliau berkata Aku berkunjung menjadi tamu tamunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu di rumahnya selama sab'an tujuh hari. Fakana huwa wa mur'atuhu wa khadimuhu ya'taqibuna al-laila atlatha. Adalah dia yaitu Abu Hurairah dan istrinya serta pembantunya membagi malam menjadi sepertiga-sepertiga. Atlatha. Yusalli hadha thumma yuqidu hadha yang satu bangun, kemudian setelah sholat selesai, kemudian membangunkan yang lainnya. Kemudian yang dibangunkan setelah bangun dia sholat, kemudian membangunkan yang lainnya. Luar biasa hadirin yang Allah muliakan. Bagaimana rumah dari rumahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu penuh dengan bacaan Al-Qur'an. Allahu akbar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bangun sepertiga malam, kemudian membaca Al-Qur'an dengan di dalam salat, kemudian membangunkan istrinya, kemudian juga e, istrinya sepertiga malam salat dan membaca Al-Qur'an. Kemudian setelah itu e, pembantunya sepertiga malam juga. Maka rumah Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu tidak sepi dari bacaan Al-Qur'an yang mulia. Allahumma ij'al buyutana kadzalika. Kemudian ikhwati fillah, kita lihat juga bagaimana ihtimam dari salaful ummah terhadap bacaan Al-Qur'an dan jangan kira ikhwani wa akhwati fillah bahwa membaca Al-Qur'an itu perkara yang jarang. Artinya hanya dilakukan oleh individu-individu pada waktu dulu atau pada kaum salaf. Tetapi ternyata kita lihat dalam beberapa asar bahwa mereka kaum salaf itu memperhatikan Al-Quran dan betul-betul membaca Al-Quran ini dengan semangatnya. Karena mereka tahu pahala yang Allah siapkan dari membaca Al-Quran yang mulia. Coba kita tengok riwayat atau asar yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Tatkala pasukan kaum muslimin telah memenangkan peperangan dengan tentara Faris. Sa'ad bin Abi Waqas radhiyallahu anhu menulis risalah, menulis surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma menghabarkan kabar gembira kepada beliau tentang dibukanya Al-Qadisiyah dalam perang Qadisiyah. Di antara suratnya adalah Amma ba'du fa inna Allah nasarana ala ahli Faris wa manahnahum sanana man kana qablahum min ahli dinihim. Dan di antara suratnya juga dikatakan wa usiba minal muslimin Sa'ad ibnu Ubaid al-Qari wa fulan wa fulan ورجال من المسلمين لا يعلمهم إلا الله فإنه بهم عليم فإنهم به فإنه بهم عالم كانوا يدوون بالقرآن إذا جن عليهم الليل كدوي النحل وهم آساد في النهار لا تشبههم الأسود ولم يفضل من مضى منهم من بقي إلا بفضل الشهادة idza lam tuktab lahum. Yang artinya amma ba'd kata Sa'ad bin Abi Waqas dalam surat ini kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia berkata sesungguhnya Allah telah memberikan kemenangan kepada kita terhadap ahli Faris dan kami telah memberikan kepada mereka pelajaran sunnah-sunnah orang yang sebelum mereka dari ahli dinihim dan kaum muslimin telah ditimpa musibah dengan kematian Sa'ad bin Ubaid Al-Qari, kemudian Fulan dan Fulan, dan beberapa orang dari kalangan kaum muslimin, dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jumlah mereka tidak, di, tidak dikecuali, tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saking banyaknya yang meninggal saat itu, yang gugur di medan perang. Fa'innahu bihim alim. Dan Allah yang mengetahui mereka. Mengetahui jumlah mereka dan keadaan mereka. Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, perhatikan ikhwati fillah, kanu yaduwuna bil Qur'an idza janna alaihimul lail kadawiyin nahl. Mereka adalah orang-orang yang suka membaca Al-Qur'an. Yaduwun artinya Jadun ini membaca Al-Quran yang e, kita mendengarnya dengan seperti dengungan An-Nahl nanti dijelaskan di sini. Mereka membaca Al-Quran di malam hari, idza janna alaihimul lail kadawiyin nahl, seperti dengungan dari binatang lebah. Kanu yaduwuna bil Qur'an idza janna alaihimul lail kadawiyil an-nahl. Wahum asadun fin nahar la al-usud. Kata beliau mereka seperti singa di siang hari yang tidak sama dengan singa-singa biasa. Dan tidak ada yang lebih utama dengan orang yang sudah mendahului mereka kecuali dengan keutamaan asyahadah mati syahid. Inilah saudara-saudaraku yang Allah muliakan, para pendengar roja yang Allah muliakan. Asyahid dari risalah ini kanu yaduwuna bil Quran idza janna alaihimul lail kadawiyi an Mereka orang suka membaca Al-Qur'an di malam hari. Dan terdengar oleh oleh para sahabat oleh yang hidup saat itu seperti dengungan dari suara lebah. Luar biasa. Dan itu rata-rata tentara dari tentara Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka membaca Al-Qur'an dan cinta dengan Al-Qur'an dan di siang hari Allahu Akbar mereka seperti asad, seperti singa-singa. Kemudian ikhwati fillah ada juga asar yang sudah saya bacakan dalam pertemuan kemarin tentang uh, asar dari Abu Musa al-Ash'ari uh, asar dari muridnya Osman. hendaknya dia kata beliau siwakan hendaknya bersiwak hendaknya bersiwak dalam rangka mengagungkan Al-Quran yang mulia. Membersihkan diri dan dalam rangka mengagungkan Al-Quran yang mulia. Dan lebih baik kita duduk, karena dengan duduk ini semangat kita semakin e, besar. Daripada kita berbaring, berbaring boleh, sering berjalan pun boleh, tapi kalau kita ingin agar lebih masuk di dalam hati kita dan bisa ditadaburi, kita hendaknya berikan waktu dalam rangka mengagungkan Al-Quran yang mulia kita duduk lebih baik untuk ikhwah di masjid imma ba'da salat subuh atau qabla salat subuh atau ba'da maghrib atau ba'da isya atau ba'da asar terserah di waktu-waktu yang senggang duduk menghadap kiblat kemudian kita e, menghadirkan hati kita tentang keagungan Allah tentang keagungan Al, tentang keagungan Al-Qur'an yang mulia kemudian kita siwak dan kita membaca Al-Quran yang mulia. Dan hendaknya juga di antara adabnya yang ketiga adalah hendaknya suci dari dua hadas. Baik hadas itu eh, hadas yang kecil atau hadas yang besar. Kalau hadas kecil tentunya kita dengan berwudu, kalau hadas besar tentunya kita dengan mandi. Dan juga hendaknya yang keempat pakaiannya juga bersih, kemudian juga badannya bersih tatkala hendak membaca Al-Quran yang mulia. Kemudian diantaranya juga adalah kita membaca dengan tadabur dan khusyuk. Tadabur dan khusyuk. Jadi tidak boleh atau enggak, e, jangan sampai hati kita ini waktu membaca Al-Quran disibukkan dengan pikiran-pikiran yang lain. Kita kosongkan dulu, kita baca Al-Quran yang mulia dengan tadabur dan khusyuk. Karena dari sini maka kita akan mendapatkan luar biasa mendapat nanti imannya akan bertambah, kemudian ilmu akan bertambah dan jiwa akan tenang dan seterusnya. Seperti misalkan eh, apa yang Allah jelaskan tentang orang-orang eh, sifat dari orang-orang yang beriman yang soleh, mereka tatkala membaca atau dibacakan Quran itu hati mereka merasa takut dan eh, apabila disebut nama Allah hati mereka imannya bertambah kemudian e, rasa takutnya bertambah. Seperti misalkan perhatikan surat Al-Anfal ayat 2, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Sesungguhnya orang yang beriman adalah apabila disebut nama Allah hati mereka maka takut dan apabila dibaca ayat-ayat Allah iman mereka bertambah. Ini butuh tadabur dan khusyuk. Dalam surat Sad Allah Ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa lul albab. Ini adalah kitab yang kami turun kepada engkau, wahai Muhammad, yang penuh dengan berkah, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang punya akal bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah ini. Dan ini juga tentang tadabur, salah satu perintah Allah, dan Allah Eh, mencela orang-orang yang tidak bisa mentadaburi Al-Quran. Seperti dalam surat Muhammad ayat 24 Allah Ta'ala berfirman, Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala kulubin akfaluha. Tidakkah mereka mau mentadaburi Al-Quran atau hati mereka terkunci? Dan ikhwani para ulama di antara Al-Imam Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Al-Itqan fi al Quran berkata, yustahabbul buka inda qiraatil Quran. Dicintai kita ini dicintai kita ini atau disukai untuk menangis tatkala membaca Al-Qur'an. Wa tabaki liman la yaqdir alaih atau berusaha untuk menangis bagi orang yang tidak bisa menangis. Wal huzn wal khusyu' dan hadirkan kesedihan dan kekhusyuan karena itu adalah sifat dari orang-orang yang bertakwa. Ada sebuah asar atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari jalan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kata beliau qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku Iqra alayya al-Qur'an Bacalah kepadaku Al-Qur'an Rasul berkata kepada Abdullah bin Mas'ud bacalah kepadaku Al-Qur'an Fakultu, maka saya berkata, yaitu Abdullah bin Mas'ud berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Akra'u alaika wa alaika unzil. Apakah aku bacakan kepada engkau Al-Quran? Padahal Al-Quran ini turun kepada engkau. Qal kata Rasulullah, Rasulullah berkata, Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sesungguhnya, aku ini suka kalau saya mendengarkan Al-Quran dari selainku. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, faqara'tu alaihi surat An-Nisa hatta ji'tu ila hadhihi ayah Saya membaca kepada Nabi atau nah membacakan Al-Qur'an kepada Nabi surat An-Nisa sampai sampai ke ayat ini. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Yang artinya bagaimana apabila kami mendatangkan dari setiap umat dengan mendatangkan satu atau mendatangkan saksi. Wajibna bika ala haulai syahida. Dan kami mendatangkan engkau sebagai saksi untuk mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Hasbuk. Hasbuk al-an." Cukup sekarang wahai. Cukup cukup wahai Abdullah bin Mas'ud. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, "Faltafattu ilaihi fa idza ainahu tadrifan." Aku, aku pun menoleh <clears throat> melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ternyata dua matanya melelehkan air mata. Rasulullah menangis. Rasulullah menangis tatkala sampai ayat yang mulia ini dibacakan. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan ini adalah ikhwanifillah sifat orang mukminin yang Allah sifati tentang mereka bisa, bisa juga di, antum lihat dalam surat Al-Anfal tadi. Kemudian surat Az-Zumar bagaimana Allah menjelaskan tentang orang-orang yang e, takut kepada Allah yang apabila mereka itu berzikir kepada Allah dan dibacakan kitabnya maka merinding bulu mereka e, kulit mereka dan juga surat Maryam ayat 58. Ini luar biasa. Ini tentang adab yang ke berapa? Keempat, eh? atau kelima, nah. Kelima. Jadi sungguh sangat bahagia orang yang bisa melakukan hal ini. Dan orang yang bisa menikmati bacaan Al-Quran yang mulia. Tapi pertanyaannya bagaimana ya akhi untuk bisa mendapatkan atau bisa sampai ke derajat seperti itu sampai bisa menangis dan seterusnya saya nulik, eh, saya nukilkan perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullah di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran dia ambil dari perkataan Al-Ghazali kata beliau al-buka'u mustahabun ma'al qira'ati wa indaha menangis itu disukai waktu membaca Al-Quran wa tariquhu fi tahsilihi ayuhdir fi qalbi al-huzn. Cara untuk mendapatkannya adalah menghadirkan kesedihan dalam hatinya. Caranya adalah bi ayyata'ammala ma fihi min at-tahdid wal wa'id asy-syadid wal mawathiq wal uhud. Caranya adalah dengan memperhatikan apa yang ada dalam Al-Qur'an berupa ancaman-ancaman dan janji-janji. Summa yata'ammalu taqsirahu fi dhalik. Kemudian perhatikan kelalaian dirinya dalam hal tersebut. Nah, dan suhi. Fa'in yuhdirhu atau lam yahdurhu huznun wa buka. Apabila kesedihan dan tangis ini belum juga hadir, kata beliau, "Falyabki ala faqdi dzalik fa innahu min a'zamil masaib." Maka hendaknya dia menangis. Menangis karena apa? Ala faqdi dzalik, karena kehilangan hal itu. فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ Karena hal itu merupakan musibah yang paling besar. Ikhwati fillah. Bagaimana ulama seperti Imam Nawawi menukil perkataan Al-Ghazali ini melihat bagaimana musibah yang besar ini tatkala kehilangan itu. Musibah yang besar tatkala kita tidak ber, bisa interaksi dengan Al-Qur'an. Tatkala hati kita ini sempit, sesak padahal subhanallah obat dari hati yang sempit dan sesak itu adalah Al-Quran. Sungguh, orang-orang yang soleh itu merasa nikmat dan bisa menangis di depan Al-Quran tatkala dia membaca Al-Quran yang mulia. Dan tentunya juga perhatian bahwa menangis ini juga jangan diperlihatkan kepada orang lain, ditontonkan, dipamerkan, kemudian jadi ma'rid, jadi pameran, dan seperti yang dilakukan oleh sebagian daripada kaum muslimin, yang melakukan bid'ah sama-sama menangis di masjid, padahal acaranya adalah acara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Tetapi kaum salaf ini adalah mereka membaca sendiri Al-Quran, kemudian menangis di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan taksirnya, kekurangan dirinya kelalaiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia takut akan ancaman Allah, api neraka Allah. Dan dia tahu kelalaian dirinya dan dia malu. Gemetarlah maka hatinya tatkala membaca ayat-ayat yang berhubungan dengan nar, ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan semangatlah tatkala dia membaca ayat-ayat tentang masalah surga, janji-janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang beriman dan beramal soleh. Ikhwati fillah, kita lihat bagaimana perkataan Abu Zar Al-Ghifari memberikan keterangan tentang kiraahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al Imam Nasai dalam sunannya membawakan hadis ini. Abu Dhar Al-Ghifari berkata, Qaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bi ayatin yuradiduha hatta asbah. وهي قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك Nabi SAW berdiri membaca eh, Nabi SAW membaca ayat yang dia ulang-ulang yang dia ulang-ulang sampai pagi yaitu firman Allah Ta'ala in tu'adzibhum fa innahum ibaduk in tu'adzibhum fa innahum ibaduk ini ayat ini diulang-ulang oleh Rasulullah SAW dan juga bagaimana Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, beliau mengulang-ulang ayat dalam surat Al-Jath ayat 21. Beliau berkata, "Am hasiballadhina jtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilus salihat Apakah orang-orang yang melakukan perbuatan jelek, perbuatan dosa, perbuatan buruk itu mengira an naj'alahum kami menjadikan mereka kalladzina amanu wa amilus solihat. Seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apakah kami samakan? Dan ini ayat ini sangat menyentuh Tamim Ad-Dari dan beliau baca berulang-ulang sampai pagi. Luar biasa. Dan bacaan seperti inilah yang membuat kaum salaf ini ikhwati fillah menjadi orang-orang yang jaya dan menjadi hamba-hamba Allah yang sejati. Inilah di antara adab yang kelima itu kita hendaknya membaca Al-Qur'an dengan khusyuk, tadabbur dan tafakkur, tidak hanya membaca dengan cepat. Kemudian yang selanjutnya disunahkan atau disukai kita memperbagus bacaan atau saud memperbagus suara tatkala membaca Al-Qur'an. Karena Rasulullah SAW bersabda, زينوا القرآن biaswatikum. Zayyinu al-Qur'ana biaswatikum. Hiasi Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Dan Abi Lubabah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa Nabi saw. itu pernah bersabda dalam hadis di Sunan Abi Dawud nomor ke-1469 Rasulullah bersabda, "Man lam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna." Barang siapa yang tidak melakukan Al-Qur'an bukan termasuk golongan kami. Dan ikhwati fillah, kaum salaf rahimahumullah, mereka betul-betul bersemangat untuk memperbaiki suara mereka dan memperbagus suara mereka. Dan perlu di kita sadari bahwa suara kita adalah sebuah amanah. Dari mana Al-Quran, kemudian adab-adabnya, dan untuk selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab bagi antum semua yang ingin bertanya di line telepon 823 6543 atau di line SMS. Dan kami sampaikan juga untuk sesi kiroah atau tilawah akan kita mulai pada pekan yang akan datang ya. Tapi kita angkat satu penelpon pertama, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana Umi? Dari Ciang sana. Ah, iya, Umi Lukman ya? Iya. Silakan. Ini ini on air ya, langsung iya, ya. Oh iya, iya. Gini Ustaz sama bertanya. Um, anak saya kan sekolah di SDIT ya, yeah. yang yang memakai label salaf salaf gitu ya. Uh Halo. Halo, halo. Iya, yeah. yeah, silakan Ibu. Uh, tapi mungkin karena kekurangan tenaga ya SDM uh -huh. gitu. Uh, guru Alqurannya itu kemampuannya itu belum belum maksimal gitu loh Ustaz. Hmm. Jadi makrotnya panjang pendeknya itu masih dia masih salah-salah gitu. Hmm. Apakah itu gimana ya Ustadz cara me, ininya memperbaikinnya gitu? Hmm. Ya gitu yeah. aja Ustadz. Yeah. Karena anak-anak itu kalau dikasihin masuknya salah, keluarnya yeah. juga salah gitu. Yeah. Ya. Iya. Ya, makasih ya Ustaz. Iya. Tolong iya. ini iya. komentarnya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uh, untuk jawaban dari pertanyaan tadi hendaknya ibu itu mencari-cari untuk anak yang terbaik buat anak ibu. Jadi kalau misalkan ibu tahu bahwa di SD itu tidak ada yang bisa mengajarkan Al-Quran dengan baik, maka Hasan dipindahkan kepada sekolah yang lain yang di situ diajarkan uh, oleh guru-guru yang mumpuni yang baik. Apa sebabnya? Sebabnya anak ini seperti pepatah kita sudah tahu kan bahwa belajar waktu kecil itu seperti memahat di batu dan belajar di waktu besar itu seperti kita apa memahat di air iya. dan nah jadi kalau misalkan anak kecil itu sudah belajar kemudian sudah nempel lebih susah untuk memperbaikinya dan berapa banyak e, kita memperbaiki anak yang sudah belajar pada orang yang e, terutama masalah Quran ini susah sekali karena sistem belajar Al-Quran untuk anak kecil adalah talqin talqin ini ditalkinkan oleh eh, ikhwah yang besar ya kan kemudian dia ikuti dan anak itu tidak paham mana yang salah mana yang benar dia tabrak aja yang panjang ditabrak jadi pendek atau yang pendek jadi panjang dan seterusnya karena mengikuti guru. Nah ini kalau dibenerin ini susah. Ya. Maka nasihat yang pertama kali adalah kalau bisa dipindah ke sekolah yang lebih bagus, yang gurunya itu adalah mumpuni dan itu adalah kewajiban dari orang tua untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya. Kewajiban dari orang tua untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya. Maka pindahkan. Tapi kalau misalkan tidak bisa bagaimana? Kalau tidak bisa, maka ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti jadi tenaga pengajar yang Ustaz. Ya. Atau kalau liburan misalkan didatangkan pengajar yang bag yang bagus. Kalau misalkan sekolahnya di luar, tapi kalau misalkan sekolahnya masih di rumah, maka alhamdulillah datangkan pengajar yang bagus ya misalkan laki-laki itu diajarkan laki-laki juga ya kan anak wanita juga diajarkan oleh ustazah seperti itu hmm. lebih bagus nah itu jadi uh, mudah-mudahan uh, ini bisa direalisasikan sebelum terlambat. Nah, dan tidak ada rugi untuk anak, insya Allah untuk ya. anak iya. kita. Nah, Baik, demikian Umi Lukman di Jeng Sana. Kita angkat kembali satu penelpon yang sudah menunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana Umi? Umi Putri di Keranggan. Iya, silakan. Ya. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, hadis yang dibacakan Ustaz tadi barang siapa yang tidak mau melakukan Al-Qur'an maka dia bukan golonganku. Mm -hmm. Nah, pertanyaannya Ustaz, e, mengapa ya bila e, dibacakan hanya satu ayat atau dua ayat jarang sekali yang mau melakukannya dan e, tidak diawali dengan ta'awuz ya. Hmm. E, seperti kita lihat dan hmm. banyak kita dengarkan dai-dai ya. E, Terus kedua, apakah membaca Al-Quran sama dengan membaca hadis? Iya. Nah. kata. Iya. Oh iya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi Baik. Untuk membaca Al-Quran satu ayat dua ayat waktu ceramah itu tidak mesti dilakukan. Bahkan eh, setahu anak nanti anak cek lagi di kitab Tasihud Doa se Nasir eh, se Bakar Buzaid itu masuk dimasukkan dalam masalah baru yang bid'ah. Kalau misalkan lagi ceramah di apa berubah eh, intonasinya. intonasinya. Hmm. Jadi Quran dilakukan seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita ngaji, kita membaca dengan lagu dan ini masuk man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. minna. Orang siapa yang tidak melakukan Al-Quran maka tidak termasuk golonganku. Iya. Nah, Kemudian yang kedua yang kedua apakah sama antara membaca hadis dengan Al-Qur'an? Nah, apakah sama membaca hadis dengan Al-Qur'an? Ini sudah kita bahas dalam pertemuan kemarin. Iya. Dalam pertemuan kemarin itu bahwa maudhu ilmi tajwid adalah al-kalimat al-Qur'aniyah. Nah, jadi isi daripada ilmu tajwid adalah kalimat-kalimat Al-Qur'an. Iya. Jadi kita membaca Al-Qur'an masih dengan tajwid. Dan ulama khilaf tentang membaca hadis tetapi jumhur ulama itu jumhur ulama artinya kebanyak, kebanyakan para ulama itu mengatakan bahwa tidak mesti dengan tajwid kalau membaca hadis. Jadi seperti itu. Jadi kalau membaca hadis biasa. Nah, eh kita angkat kembali satu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dikecilkan sedikit volume suara radionya, Pak. Nah. Dari mana ini? Dari Tomo di Depok. Oh, iya, silakan, Pak. Ah, Ustaz ah, nanya nih. Ya, silakan, Pak apakah dengerin Quran dari kaset itu juga dapat pahala? Iya. Yeah. Terus yang kedua, kenapa dalam mushaf Al-Quran surat Al-Fatihah yang pertama, mm sedangkan surat yang pertama turun kan Al-Alaq. Iya. Yeah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah mendengar Al-Quran dari kaset berpahala? Iya. Ayatnya adalah umum Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diam la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kalian dirahmati. Iya. Maka apabila Al-Qur'an dibacakan baik itu dibaca langsung atau lewat kaset, maka hendaknya kita mendengarkannya dan kita mendapat pahala. Oleh karena itu, <clears throat> tanbih dari para ulama, terkala kita menyetel kaset, itu tidak boleh kita matikan di tengah ayat. Ini mesti diperhatikan. kalau kita setel kaset Quran, murotal, misalkan kita nyetel kaset, eh, apa saja yang banyak sekarang ini, kita mesti mematikannya di akhir-akhir ayat. Misalkan baca Eh, contoh misalkan alhamdulillahi rabbil alamin di alamin mesti baru kalau kita mau masih mematikan dimatikan. Tapi kalau misalkan di pertengahan ini tidak boleh. Kemudian yang kedua juga ada fatwa dari para ulama, ini juga mesti diperhatikan oleh semua eh, kaum muslimin eh, yang mendengarkan radio yang insyaallah Allah Allah rahmati ini. hendaknya uh, bunyi HP itu jangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena ini merupakan e, penghinaan dan menjadikan Al-Quran tidak semestinya. Artinya menghinakan Al-Quran. Nah, jadi tidak boleh. Jadi mesti mesti perhatikan. Untuk yang pertanyaan yang kedua masalah e, kenapa surah Al-Fatihah diletakkan di pertama kali? <clears throat> Karena ini adalah e, perintah juga dari Rasulullah SAW. E, Rasulullah SAW ini oh, dalam hadisnya tatkala uh, eh, apa namanya ayat-ayat ini turun itu uh, mengatakan kepada para sahabatnya bahwa letakkanlah surat ini setelah surat ini atau sebelum surat ini dan ayat ini setelah ayat-ayat ini. Jadi uh, semuanya tauqifi. Jadi tartib suar dan tartib al-ayat susunan surat-surat dan susunan ayat ini itu tauqifi. Artinya e, sudah e, baku dari Allah dan lewat e, wahyu yang Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Iya. Baik, banyak selanjutnya akan kita angkat beberapa pertanyaan dari SMS yang sudah nah. cukup banyak. Di antaranya dari Ummu Altifah saat berkaitan dengan menyimak pembacaan Al-Qur'an ya. Mm -hmm di radio Roja sendiri setiap kali diperdengarkan uh, setiap kali diperdengarkan murotal, mm-hmm. kan tapi tidak semua murotal bisa anda dengarkan dengan baik karena banyak kesibukan yang harus mm-hmm. dikerjakan. Kemudian apakah harus dimatikan radionya atau boleh dengar murotal tersebut, mm-hmm. tapi tidak dengan konsentrasi yang penuh. Jazakallah khair. Nah, baik. Untuk mendengarkan murotal, asalnya dengan konsentrasi yang penuh. Karena dalam rangka kita mengagungkan Al-Quran yang mulia Eh, kecuali kalau misalkan anti punya hafalan banyak, misalkan eh, dan punya di samping itu punya kesibukan yang banyak ya. ya hafalannya misalkan 30 juz tapi sibuknya banyak minta ampun karena misalkan ada untuk ngurusi suami, anak dan seterusnya. Dan kalau misalkan anti tidak e, punya waktu, maka sambil e, apa namanya? mendengarkan kita untuk mengingat hafalan kita itu kita uh, ada ulur dari situ Allah alam Nah, Oke, pertanyaan selanjutnya uh, berkaitan dengan mengajar dan belajar ilmu tajwid atau pengajar Al-Qur'an. Sebagaimana kita ketahui betapa mulianya belajar dan mengajarkan Al-Qur'an itu. Bagaimana jika ada talibul ilmi yang meremehkan atau bahkan merendahkan pengajar Al-Qur'an tersebut Jazakallah khair. La haula Ini musibah. Kalau ada talibul ilmi yang merendahkan orang yang mengajar Al-Quran. Bagaimana dia bisa merendahkan Al-Quran? Maka orang yang merendahkan Al-Quran ini saya nasihatkan untuk segera bertobat kepada Allah. Orang yang merendahkan, orang yang mengajarkan Al-Quran itu mesti bertobat kepada Allah secepatnya. Karena Al-Quran adalah uh, orang yang sahibul Quran adalah ahlullah, khasatuhu. Janganlah kita menganggap rendah orang yang mengajarkan Al-Quran. Apalagi orang yang mengajarkan Al-Quran. Kepada siapapun kita tidak boleh menganggap rendah. Karena itu bagian daripada Al-Kibr. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan atau tidak bakal masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji zarrah dari kesombongan. Kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ara'aita ya Rasulullah, ara'aita ar-rajula yuhibbu ay yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan?" Bagaimana pendapat Anda wahai Rasulullah? Ada seseorang yang dia suka memakai pakaian yang bagus dan sandalnya bagus. Maksudnya apakah itu termasuk sombong? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah batarul haq, menolak al-haq dan merendahkan manusia. Dan merendahkan manusia. Jadi hadis yang mulia ini ikhwani wa akhwati fillah memberikan pelajaran yang tinggi sekali dan peringatan dari Rasul alaihi wasallam kepada kita bahwa sifat sombong ini sangat bahaya. Walaupun kecil bisa menghalangi seseorang untuk masuk surga. Dan Rasul SAW menjelaskan apa sih yang namanya sifat sombong. Sombong ini kata Rasul, sombong yang hakiki adalah batarul haq, menolak al-haq. Menolak al-haq. Apabila datang al-haq, maka dia tolak. Kemudian, ghamtun nas, menganggap rendah manusia. Menganggap remeh. Ah, ini sifat yang apabila ada pada seseorang, maka dia dikhawatirkan untuk tidak bisa masuk surga. Apalagi menganggap rendah orang yang mengajarkan Al-Quran orang yang mengajarkan kalamullah yang Allah janjikan padanya pahala yang sangat banyak sekali. Kenapa tidak? Pahala yang sangat banyak sekali. Hatta orang yang mengajar TK dan itu orang yang paling mulia. Coba anda perhatikan, akhi. Coba ukhti perhatikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man sana fil Islami sunnatan hasana, falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah." Atau dalam hadis lain, Mandala ala khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan seperti orang yang melakukannya. Dan orang yang mencontohkan kebaikan dalam hadis sebelumnya, kemudian e, ditiru oleh orang lain, dia akan mendapatkan pahala dan pahala yang mengikutinya sampai terus tidak berkurang sampai hari kiamat. Orang yang mengajarkan misalkan TK mengajarkan anak-anak kecil. Perhatikan akhwat villa dan ikhwan ikhwani Eh, yang masuk ke TK itu rata-rata nol. Tidak bisa membaca. Dan saya subhanallah keluar dari TK itu mereka anak-anak itu sudah bisa membaca Al-Fatihah, membaca surat-surat. Bahkan sekarang subhanallah ada yang bisa hafal lima juz. Subhanallah, setiap dibaca oleh anak itu, dia mendapatkan pahala. Dan terus. Apalagi misalkan anak itu nanti besar jadi ustadz atau ustazah dan mengajarkan, maka orang yang pertama kali mendapatkan pahala adalah gurunya. Terus dan dia apabila meninggal, terus mengalir pahala itu sampai hari kiamat. Ini namanya e, pahala yang mengalir. Ilmu yang bermanfaat. Karena ada tiga hal yang kata Rasulullah SAW, Iza mata ibnu Adam in amalu illa min salat. Apabila e, anak Adam meninggal, maka seluruh amalnya terpotong, terputus kecuali tiga hal di antaranya adalah ilmu yang bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini terus mengalir. Maka e, sebenarnya bukannya justru membenci. Ha? Malah kita mesti mendorong dan e, eh, giptoh boleh. Kalau giptoh boleh. Justru kita mesti berlomba. Subhanallah. Dan kita mesti mendoakan mereka, para doa Dan kita giptoh ini juga kita kalau giptoh ini bagian daripada iri tetapi bukan hasad. Kita giptoh kepada eh, guru-guru kita yang mengajarkan kita, para asetida kita yang luar biasa. Subhanallah, kita mendapatkan ilmu dari mereka. Dan wallahi tidak ada yang bisa memberikan atau balas eh, tidak bisa kita membalas mereka kecuali dengan eh, minimalnya doa. Kita doa di tengah malam, bangun sholat malam, kemudian kita doakan guru-guru kita, ditambahkan ilmunya, dijaga ilmunya, kemudian diberikan keberkahan, diberi banyak rezeki, kemudian diberi pahala yang banyak, disehatkan, dikuatkan untuk tetap berdakwah, dan disehatkan keluarganya dan dimudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Ini tidaknya seperti itu. Tidak pantas bagi seorang e, muslim apalagi talibun salafi ahlaknya misalkan seperti itu merendahkan e, orang yang mengajarkan Al-Qur'an ini hendaknya secepatnya dia menarik atau e, bertobat. Dan bagi akhi yang tahu ada seperti itu ikhwan, jangan biarkan dinasihati dengan baik dengan empat mata pertama jangan dinasihati terus bahwa itu tidak boleh dan itu perbuatan yang tercela dan itu bagian daripada apa yang saya sebutkan tadi wallahu alam bissawab Baik. Untuk selanjutnya akan kita angkat satu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Dari Yogi. Di mana? Di Jati Asih. Ya, silakan. Nah. Uh, Ustaz, silakan. Waalaikumsalam. Uh, Ustaz, mohon dijelaskan lagi nih Ustaz mm -hmm. tentang uh, dalil-dalil sekitar ini Ustaz. Ya, okay. cara membaca Al-Qur'an berjamaah apa atau bersama tapi tidak menyelisih sunnah itu Ustaz yeah. Iya. Yeah. Yeah. Ya. Ya. Itu saja ya. Iya. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh e, pertanyaan yang bagus sekali tentang membaca Al-Quran secara berjamaah. Nah, taib e, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده <clears throat> kata Rasulullah dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah mereka membaca kitab Allah kemudian saling bertadarus mempelajarinya di antara mereka melainkan akan turun ketenangan pada mereka. Dan mereka diliputi dengan rahmah. Kemudian malaikat meliputi mereka. Kemudian Allah puji-puji sebut-sebut mereka di sisi makhluknya yang mulia. Hadis yang mulia ini kata para ulama adalah arba'un li arba. Arba li arba. Ada empat hal yang mendatangkan empat hal. Empat hal itu apa saja? Eh, ikhwati. Yang pertama adalah berkumpul. Yang kedua, fi baitin min buyutillah. Yang ketiga, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Dan yang keempat, bertadarus. Jadi berkumpul satu kaum, berkumpulnya di rumah, rumah Allah, yaitu di masjid maksudnya. Kemudian membaca kitab Allah dan bertadarus. Maka mendapatkan empat hal, yaitu pertama turunnya sakinah, ketenangan, dan ini tidak bisa didapat kecuali oleh mereka itu pada orang-orang yang seperti itu. Yang kedua kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ghoshiyat humur rahmah, Allahu Akbar." Rahmat Allah meliputi mereka. Dan rahmat ini lawan daripada laknat. Maka kalau kita eh, kita mencari rahmat, lakukan empat hal itu. Dan apabila kita ingin sakinah, lakukan empat hal tadi. Kemudian juga yang ketiga hafat humul malaika dan yang keempat Allah sebut Allah puji-puji. Tapi hadis ini kita juga mesti melihat perjalanan Nabi Ali Shallallahu wasalam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, kemudian para tabi'in dan ulama ahli wal jamaah. Apakah mereka pernah berkumpul-kumpul membaca Quran rame-rame? Seperti yang dibacakan seperti sekarang ini, seperti membaca hanya yasinan tiap malam Jumat. Ha? Kemudian eh, zikir-zikir jamaah jama'i seperti itu yang tidak ada contohnya bahkan dalam Sunan Ad-Darimi Imam Ad-Darimi menjelaskan bukan hadis asar Ibnu Mas'ud yang marah tatkala melihat sekelompok kaum yang zikir-zikir itu yang tidak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW yang justru itu akan menghancurkan umat hadis ini tidak boleh dijadikan dasar kebid'ahan. Nah, jadi yang diperbolehkan oleh para ulama adalah kita berkumpul di masjid untuk mengajarkan Al-Quran dan membaca Al-Quran. E, ada yang mengajarkannya dibacakan baca cara bagaimana tata, e, tata cara membaca yang benar kemudian eh, entah itu dengan talqin misalkan ustadznya membacakan duluan sebelum misalkan karena ikhwahnya belum bisa misalkan kemudian setelah itu diperbaiki satu persatu adapun membaca se secara berbarengan bersamaan maka ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah dicontohkan oleh para sahabatnya dan tidak pernah dicontohkan oleh para tabi'in nah jadi membacanya itu mesti Eh, eh, kalau simakan misalnya ustadznya mendengarkan kalau salah dibenarkan nah itu boleh nah, jadi kalau baca berbarengan ini dari seperti yasinan ini tidak ada sunnahnya sama sekali dan ini merupakan perbuatan yang bid'ah yang Rasulullah SAW bersabda man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa pad, barang siapa yang beramal yang tidak ada perintah kami di atasnya maka hal itu tertolak. Kemudian juga masih kita lihat ya kita sangat sedih e, sebagian daripada e, kaum muslimin ya kan tidak maju-maju hanya yasinan nah kemudian Uh, juga di sebagian tempat bahkan di siang hari di siang bolong ini yang banyak sekali orang-orang lagi tidur mau istirahat kemudian uh, mereka membaca dengan keras pakai mic. Ya, ini mengganggu, sehingga juga ini membuat orang di luar Islam jauh dari Islam. Apakah Islam seperti ini dan seterusnya kan? Jadi mereka tidak mau masuk Islam dan ini baik terjadi. Dan ya, ini bid'ah ini membuat orang lari dari dari Islam. Selain dia itu diancam oleh Allah, ya kan? Dan diancam oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka nanti tidak diakui sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kan? ya Rasulullah nanti di telaga itu suhkan-suhkan, ya. Kan? Celaka-celaka iman badalu pak di bagi orang yang telah merubah-rubah agama setelahku. Nah, jadi yang diperbolehkan itu ya kawan, akhi dalam rangka e, belajar mengajar. Belajar mengajar e, dan juga masuk dalam hadis ini orang yang mengajarkan din yang membacakan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran dan isinya dan tafsirnya dan seterusnya. Wallahu alam biswab. Ya. Nah. Eh, kita angkat satu pertanyaan dari SMS. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya. Uh, bagi para pendengar yang telah menanyakan pertanyaannya dari hmm, Lin di Jati Bening ini. Ustaz. Iya, silakan. Apa yang dimaksud dengan orang yang membaca Al-Quran diberi kedudukan sesuai dengan ayat terakhir yang dibacanya? Mohon penjelasannya. Nah, <coughs> eh, hadis yang tadi saya baca tentang hadis eh, orang yang di hari kiamat nanti yang dia itu hafal Quran diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Quran. Ini adalah ten, menunjukkan kata para ulama tentang keutamaan orang hafal Quran. Jadi ada kedudukan-kedudukan yang eh, Allah berikan untuk hambanya diantaranya para qurra Al-Quran itu tingkatannya berderajat nanti di akhirat nanti sesuai dengan jumlah hafalan yang dia miliki. Lihat kata Rasulullah, qalu li dan kita kemudian e, takarub kepada Allah Subhanahu wa taala dan eh, membacanya dengan dengan menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan timbul uh, dan akan bertambah keimanan kita. Dan itu yang bisa saya sampaikan dan saya ingatkan bahwa hidup kita bukan untuk main-main saja, bukan untuk memakmurkan dunia saja, tetapi ingatlah bahwa tujuan yang paling mulia yang Allah telah menciptakan kita semua adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kemudian kita isi sisa-sisa hidup ini kita dengan kebaikan dan kebaikan. Karena kita yakin bahwa kita tidak tahu matinya kapan. Pasti kita akan mengalami itu semua dan untuk persiapan untuk kematian dan memberikan atau mempertanggungjawabkan seluruh amalan kita, kita siap-siap dan ibadah kita yang uh, mesti kita perbaiki. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembicara dan bagi yang mendengar. Kita tutup dengan membaca doa kafarat al majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa إليك والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwatul Islam kajian untuk siang hari ini dari pembahasan tema fadilah dan adab di dalam membaca Al-Qur'anul Karim yang disampaikan oleh Al Ustaz Kurnaidi Al-Sihafirullah semoga bermanfaat untuk kita semua.